sampai air mani pun dibedakan laki-laki tebal kasar perempuan tipis halus ya subhanallah maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta jangan dihalangi kalau dihalangi maka akan terjadi hal kebebasan kemerdekaan ada pada laki-laki beban tanggung jawab ada pada laki-laki dia salah dia yang bertanggung jawab dunia dan akhirat maka Nabi SAW bersabda barang siapa yang tidak adil maka dia akan berjalan miring di akhirat nanti Ustaz eh, kenapa terkadang istri tidak merasa ikhlas apabila sering ditinggal suami mendengarkan kajian ilmu syar'i? Ya jangan sering-sering. Sering-sering sekali-sekali kasih waktu untuk istri untuk istri dan seterusnya untuk suami. Pertama dari satu sisi, sisi yang lain istri juga bersyukur bahwa yang dituntut oleh suaminya, dicari oleh suaminya ilmu din untuk kebahagiaan keluarga mereka dunia dan akhirat. Sama seperti para sahabat. Duduk hadir di majelis Rasulullah SAW. Mereka pulang, mereka menceritakan kepada istri mereka, turun ayat ini, turun ayat ini diajarkan. Sekarang turun ayat tentang memakai kerudung. Semuanya. Begitu. Ya. Namun jangan sebab mempelajari ilmu syar'i kemudian kita meninggalkan hak-hak istri. Ini tidak dibenarkan. Masing-masing ada haknya. Masing-masing ada haknya. Dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah lalu kita tinggalkan hak-hak istri, ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan dikatakan orang ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, pertanyaan bagaimana dengan menuntut ilmu syar'i di rumah bukan di masjid? Apakah mendapat keutamaan? Tentu mendapat keutamaan. Tadi ada hadis yang bersifat umum. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman lahu tariqan jannah. Sejak kapan kajian-kajian ilmu manhaj salaf mulai berkembang di Indonesia ini? Karena saya lihat jamaah pengajian kebanyakan masih muda dan juga dalam masyarakat orang tua yang tahu manhaj salaf masih sedikit sukron. Ya, dalam waktu yang saya kira cukup singkat dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Dan kita masih berada di tepian ilmu yang kita miliki sangat sedikit sekali. Kemudian kitab-kitab apa saja yang perlu dipelajari oleh penuntut ilmu yang pemula. Pertama tentu yang harus dipelajari dibaca ya. Ditertibkanlah akidah misalnya. Tentang akidah. I'tiqad akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bacalah kitab-kitab akidah. Sekarang telah diterjemahkan. Bahkan salah seorang ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Abdullah Ta'ala nulis kitab tentang i'tiqad akidah ahlu sunnah satu kitab yang sangat berharga dan sangat bagus sekali cukup tebal tulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami Saya kitab-kitab kecil yang banyak sehingga kita tahu kita tahu apa akidah harus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan alhamdulillah. Ada kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin. Dan lain-lain. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Saya pun telah menerjemahkan ada kitab Aslu Sunnah wa Itiqadud Din yang kami baca bersama kawan-kawan setiap min ahad ketiga di Bekasi terjemahan sekedar menjelaskan pokok-pokoknya kitab usul sunnah Imam Ahmad pun telah diterjemahkan ini dari akidah bab keimanan dimana iman kepada Allah dan seterusnya ya kemudian dari hadis hadis-hadis Rasulullah SAW ada kitab Arba'in kita baca tentang adab sebelumnya kita uh, peribadatan tentang ibadah sholat sedikit demi sedikit bersamaan dengan itu apabila kita tidak bisa membaca Quran kita belajar membaca Quran karena membaca Quran memiliki keutamaan yang sangat besar apabila kita telah bisa membaca kita berusaha untuk membaca Quran dengan baik untuk membaca Quran dengan baik ada ilmu tajwid diajarkan oleh para asatidah kita eh? Di sini ada belajar baca Quran? Ada. Ada belajar tajwid itu. Hah? Nanti saya kasihkan kitab saya ada kitab tentang tajwid untuk dibagikan kalau mau dicetak lagi insyaallah taala. Dulu dapat tidak? Belum ya. Belum. Insyaallah taala. terhadap adab Islam misalnya memiliki kitab Riyadus Salihin yang memuat hampir 2000 hadis ya menghadiri majlis-majlis ta'lim yang berjalan di atas manhat yang hak lah tapi pasti jangan penuh tawabu ya Bolehkah kita menuntut ilmu dengan cara membaca kitab para ulama tetapi tidak mendapat penjelasan dari guru? Tentu banyak kerusakannya dari kebenaran. Kecuali kita telah memberikan, telah mendapat, telah telah uh, dibimbing secara umum belajar. Tidak mungkin orang belajar saja dari kita tanpa ada guru. Pertama kita harus belajar. Belajar. Belajar. Setelah itu kita membaca kitab-kitab para ulama. Dengan belajar kita tahu kawaid dan doabitnya Kaidah-kaidah ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuannya sehingga kita tidak akan menyimpang jauh. ini Sehingga kita tidak akan menyimpang sesat maksudnya. Tapi kalau tanpa guru sama sekali, belum pernah kita belajar sama sekali, pertama-tama tentu akan sulit, sangat berat, penuh dengan beban. Karena tidak ada yang mengarahkan kita. Lain kalau kita telah memiliki kawaid dan dawabit, akan sangat mudah. Dan kitabnya pun kita urut. Kitab mana yang harus kita baca? Terlebih dahulu. Apakah boleh berkurban dan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak ada sunnahnya dan tidak ada contohnya. Dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berkurban untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Juga pertanyaan mengambil dari buku yang jelas periwayatannya dan mengajarkannya kepada orang lain tanpa kita diajarkan disampaikan oleh Ustaz terlebih dahulu secara langsung dan sholat tata caranya dan wudhu yang benar. Kalau kita telah mempunyai kawaid dan dawabit akan mudah bagi kita. Kemudian ya ini bisa lebih banyak pahamnya dari tidak paham. Yang tidak paham kita tanyakan kepada Ustaz. Tetapi apabila kita tidak memiliki kawaid dan dawabit maka akan sangat berat bagi kita dan sering terjadi salah paham. Kalau ulama saja yang membaca kita